mana kurang lebih 80 hari setelah itu beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, beliau telah menyampaikan risalah semuanya. Beliau telah menunaikan amanat dan beliau telah benar-benar menasehati umat. Maka mulailah tampak dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan beliau bahwa beliau hendak meninggalkan dunia ini. Tampak dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, seakan-akan beliau sudah pamitan. Di antaranya adalah Rasulullah SAW biasanya kalau Ramadan iktikaf 10 hari terakhir. Tapi menjelang wafat ini ternyata beliau iktikafnya 20 hari. Tahun 10 Hijriah. 20 hari iktikafnya. Berarti sudah lain daripada biasanya, tidak seperti biasanya. Demikian pula malaikat Jibril alaihi salam biasanya kalau Ramadan datang sekali, tapi tahun ini datang dua kali. Lain dari biasanya. Karena itu beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, "La ara dzalika illa iqtiraba ajali." Aku tidak melihat hal itu melainkan telah dekatnya ajalku. Jadi beliau mengatakan kepada putrinya, ini adalah pertanda saya akan segera meninggal meninggalkan dunia ini. Kemudian beliau juga berpisahan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika itu sahabat Mu'ad mau dikirim ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah panjang lebar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'ad, Ya Mu'ad Innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadza Wa la'allaka an tamurra masjid hadza wa qabri. Wahai Mu'ad, boleh jadi kamu tidak akan ketemu lagi dengan aku setelah tahun ini. Boleh jadi kamu nanti hanya lewat masjidku ini dan lewat kuburanku. Jadi kata Rasulullah SAW, Wahai Mu'ad, kamu nanti pulang dari Yaman dan tidak ketemu aku lagi. Kamu hanya bisa ke masjidku ini, Masjid Nabawi, dan ke kuburanku. Lalu sahabat Mu'ad menangis karena beliau merasa berat kalau harus berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga ketika hajatul Wada haji perpisahan, beliau sering mengatakan dan selalu diulang-ulang, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza wa la'alli la ahujju ba'da 'ami boleh jadi aku tidak akan ketemu kamu lagi setelah tahun ini Boleh jadi aku tidak akan haji lagi setelah tahun ini Jadi benar-benar perpisahan Kemudian juga ketika hajatul Wada turun salah satu ayat yang juga merupakan ayat terakhir dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Artinya Islam sudah sempurna. Berarti Rasulullah tugasnya sudah selesai, sudah beres, sudah sempurna. Jadi ini isyarat juga tugas beliau sudah selesai. Kalau tugasnya selesai, beliau hendak pergi meninggalkan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Juga turun pula surat An-Nasr yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan telah terjadi penaklukan kota Mekah dan kamu lihat manusia sudah masuk dalam Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha menerima taubat. Dan ini isyarat Berarti Islam sudah beres Islam sudah menang Mekah telah ditaklukkan Manusia telah masuk Islam Tinggal Rasulullah harus bersyukur banyak-banyak zikir sambil menjelang dijemputnya dijemput oleh kematian. Dan beliau mengamalkan ini, beliau kalau rukuk dan sujud mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Beliau menafsirkan ayat tadi itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ini isyarat sudah beres semuanya, berarti beliau hendak segera meninggalkan dunia. Maka dari itu hajinya disebut dengan hajjatul wada, haji perpisahan karena memang saat itu beliau banyak pamitan kepada para sahabat bahwa beliau akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada permulaan bulan Safar. Beliau meninggal dunia nanti ya bulan Rabiul Awal. Pada permulaan bulan Safar tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW keluar ke Uhud, ke medan Uhud. Lalu di sana beliau sholat, menyolati para syuhada Uhud. Dan ini adalah merupakan isyarat beliau pamitan. Pamitan kepada orang yang hidup dan juga pamitan kepada orang yang mati. Dipamiti semuanya oleh beliau. Yang mana di Uhud itu ada sekitar 70 syuhada yang dikuburkan di sana di antaranya ada pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah asadullah wa asadu rasulih sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Hamzah singa Allah dan singa Rasulnya dan juga sahabat Mus'ab bin Umair serta para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala ajma'in. Jadi ini juga merupakan tanda bahwa kita kalau ke Madinah disunnahkan ziarah ke Uhud, syuhada Uhud memberi salam mereka dan mendoakan mereka. Kemudian setelah itu beliau naik mimbar. <clears throat> Di atas mimbar beliau mengatakan ana faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an wa inni u'titu mafatiha khazainil ard aw al ard wa inni wallahi ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها Kata Rasulullah SAW, aku yang akan menjamin kamu Aku yang menjadi saksi atas kamu semuanya dan sesungguhnya aku demi Allah saat ini aku telah melihat telagaku. Jadi Rasulullah sudah melihat telaganya. Ini ilmu waib ya. Rasulullah SAW mempunyai telaga itu ada di padang mahsyar. Hamud. Telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang paling besar dan umatnya nanti akan mampir di sana meminum di sana. Ketika haus hari kiamat nanti, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Yang minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang minum di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Dan sesungguhnya aku tidak takut atas kamu untuk menyekutukan Allah sepeninggalku. Yang aku takutkan adalah kamu berlomba-lomba mencari dunia. Jadi kata Rasulullah SAW, aku tidak khawatir kamu syirik. Karena insya Allah Islam akan menyebar terus. Kesyirikan akan diberantas terus. Yang dikhawatirkan justru malah berlomba-lomba mencari dunia. Yang mana akhirnya dampaknya adalah kebinasaan. Berlomba-lomba cari dunia, menghalalkan segala cara. Karena kalau sudah berlomba-lomba cari dunia, yang terjadi adalah saling menjatuhkan. Betul. Ada rombongan-rombongan anjing sepuluh. Ketika itu mereka berjalan rukun sekali. Rukun. Lalu ada orang melempar daging. Bagaimana keadaan sepuluh ini ketika ada daging? Tukaran semuanya. Ketika tidak ada dunia rukun, begitu ada dunia ribut. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan ini yang terjadi. Sepeninggal beliau banyak peperangan, ujung-ujungnya adalah rebutan dunia, jabatan. Kemudian pada akhir bulan Sofar, beliau pergi ke kuburan Baqi Al-Warqat pada tengah malam. Lalu beliau memberikan salam kepada mereka, memintakan ampun untuk mereka dan beliau mengatakan wa inna bikum lahiqun. Sesungguhnya kami akan segera menyusul kamu. Pamitan juga bagi bagi ini dekat dengan dengan masjidnya Rasulullah SAW dan di pagi ini banyak sekali keluarga Rasulullah SAW dikubur di sana, termasuk istri-istri beliau dan juga sahabat Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya. Kita kalau di Madinah juga dianjurkan untuk ziarah ke makam Baki ini. Kemudian pada hari Senin yaitu hari terakhir dari bulan Safar. Rasulullah SAW menyaksikan jenazah yang dikuburkan di Baki. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Baki, aku merasa kepalaku pusing. Lalu aku mengatakan wa rohsa, aduhai betapa sakitnya kepalaku, kata ibunda Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bal ana wallahi ya Aisyah wa rahsah Bahkan aku demi Allah wahai Aisyah, aduhai alangkah sakitnya kepalaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalamu masih lebih sakit kepalaku. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sakit penyakitnya dua kali lipat dari manusia biasa. Karena beliau mendapat pahala dua kali lipat. Jadi orang kalau dicintai Allah siap-siap untuk diuji, ujiannya berat. Semakin kuat iman, semakin kuat ujian. Seseorang diuji tergantung kadar keimanannya. Dan ini adalah permulaan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit bukan sakit penyakit, tapi sakit menjelang kematian. Kalau sakit biasa diobati bisa, kalau sakit mati diobati tidak bisa. Ini sakit menuju kematian. Mulai beliau sakit dan ternyata penyakitnya tambah parah. Saat itu beliau berada di rumahnya Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha dan saat itu istri beliau ada sembilan. Nanti setelah selesai ini kita bicarakan ya, mungkin berikutnya istri-istri beliau. Istri beliau ada sembilan. Beliau walaupun sakit yang sangat parah menjelang kematian, tapi beliau tetap adil berusaha memberikan gilirannya istri masing-masing. Tapi beliau sebenarnya ingin ketika sakit dirawat di rumahnya Ibunda Aisyah. Sehingga beliau tanya-tanya, aina ana Rodan, aina ana Rodan, Saya besok di rumahnya siapa? Saya besok gilirannya di rumah siapa? Rasulullah ingin di rumahnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala dan akhirnya semua istrinya setuju ikhlas supaya Rasulullah sallallahu dirawat di rumahnya ibunda Aisyah. Mereka ikhlas silakan giliran mereka diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala Akhirnya beliau dipapah oleh dua orang sahabat yang keduanya juga merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Al-Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. dipapah, dipapah dua orang, tapi beliau tetap jalan. Jalan sampai dipapah dua orang, dipindahkan menuju rumahnya Ibunda Aisyah. Rumahnya dekat ya. Rumahnya Rasulullah sekarang jadi kuburannya Rasulullah itu. Itu itu dulu rumahnya sembilan istri itu. Kecil-kecil rumahnya. Bukan besar-besar. Kecil-kecil sekali. Sehingga Rasulullah kalau sholat di rumahnya Ibunda Aisyah, sholat tahajud. Itu kalau mau sujud, tidak cukup. Karena di depan ada kakinya Ibunda Aisyah tidur. Sehingga Rasulullah kalau mau sujud, kakinya Ibunda Aisyah dipegang dulu, dipinggirkan. Jadi tidak jauh ya, beberapa meter saja. Kemudian Rasulullah SAW setelah sampai di rumahnya Ibunda Aisyah, penyakitnya tambah parah, Lalu beliau minta disediakan air, beliau hendak membasahi tubuhnya dengan air itu supaya segar, lalu beliau ingin memberikan wasiat kepada manusia. Kemudian setelah itu beliau merasa setelah dikasih air agak segar, beliau keluar. Keluar dan sholat bersama-sama para sahabat. Setelah selesai sholat beliau berkhutbah. Ini khutbah beliau dan ini diulang-ulang oleh beliau sampai menjelang wafat. Yaitu beliau mengatakan di antara isi khutbahnya, "Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid." Ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dhalik. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid tempat ibadah. Ketahuilah, jangan kamu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid tempat ibadah. Aku melarang kamu dari hal itu. Ini di antara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu menjadikan kuburannya Nabi, kuburannya orang soleh sebagai masjid tempat ibadah. Termasuk di Roma, di Vatikan itu, di sana itu banyak kuburannya orang-orang soleh mereka Iya, kuburannya Paus mulai dari tahun berapa, ratusan tahun yang lalu, ribuan yang lalu, dikubur di sana, dijadikan tempat ibadah di dalam gerejanya. Umat Islam dilarang. Jadi kuburan dibangun masjid untuk tempat ibadah itu dilarang. Kenapa? Karena arahnya menuju menuju syirik. Menuju, nanti akhirnya kita mengkultuskan orang mati. Seakan-akan dia lebih hebat daripada Allah. Dan ini terjadi, terjadi betulan. Jadi beliau benar-benar melarang hal itu. Kemudian beliau mengatakan pula laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Jadi beliau khawatir jangan sampai diwanti-wanti. Mereka-mereka mengatakan tidak apa-apa itu di surat kahfi kan ada itu. Kuburannya Ashabul Kahfi dibangun masjid. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Orang-orang berkuasa mengatakan kami akan bangun masjid di atas kuburan mereka. Ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, yang mengatakan itu bukan para ulama, yang mengatakan para penguasa. Penguasa, bukan ulama. Yang kedua, seandainya syariat mereka boleh bangun kuburan di atas, bangun masjid di atas kuburan. Syariat kita tidak boleh dilarang. Jadi syariat orang dulu adalah syariat kita. Selama tidak ada beda. Kalau beda, maka yang dipakai adalah syariat kita. Syariat Nabi Muhammad SAW berarti syariat yang dulu sudah dimasak dihapus. Syar'u mangkoblana syar'un lana malam yarid dalilun ala khilafih. Syariat orang terdahulu adalah syariat kita selama tidak ada dalil yang menyatakan beda. Jadi dilarang. Kemudian beliau juga mengatakan la tattakhidu qabri watanan yu'bad, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Beliau khawatir karena sudah terjadi zaman-zaman dulu Itu syirik biasanya masuknya itu paling gampang melalui Al-hulu fisolihin Sikap berlebihan kepada orang soleh Makanya beliau khawatir, mumpung belum beliau wanti-wanti terus. Wanti-wanti terus. Bahkan awal terjadinya syirik di muka bumi, kedoknya adalah hulu kepada orang soleh, yaitu pada kaumnya Nabi Nuh. Beliau wanti-wanti. Nah sekarang kan kuburannya Rasulullah di dalam masjid, bagaimana itu? Benda. Oh, kuburannya Rasulullah SAW itu di rumahnya ibunda Aisyah. Nanti diceritakan ya, beliau meninggal di rumahnya Ibunda Aisyah dan di mana Nabi meninggal di sanalah kuburannya. Beliau dikubur di rumahnya Bunda Aisyah di luar masjid itu. Sampai pada tahun sekitar 80 atau 90 Hijriah, penguasa yang berkuasa saat itu mengadakan perluasan masjid. Yang mana perluasan itu diantaranya mengarah kepada kuburannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama yang masih hidup protes keras di antara yang protes keras adalah Sa'id ibnul Musayyib atau Sa'id ibnul Musayyab rahimahumallahu taala. Protes keras jangan tidak boleh. Jangan dimasukkan kuburan dalam masjid. Kalau mau perluasan, fadhol, tapi jangan ke arah kuburan. Tapi karena dia penguasa, ya terjadi penguasa. Akhirnya masuk dalam masjid. Tapi alhamdulillah tetap dijaga, dilapisi tembok, berapa lapis tembok itu. Sehingga tidak memungkinkan orang nyembah kuburan, dilapisi tembok, dijaga tentara, dijaga para ulama, jaga penuntut ilmu. Ini adalah kehormatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dijaga tentara kuburan jadi kehormatan yang ngatur ini Allah. Kita bayangkan, seandainya nggak ada yang jaga kuburan beliau, seenaknya orang bisa masuk. Yang terjadi apa? Yang terjadi nanti kacau luar biasa. Nanti masing-masing orang bawa pulang bawa tanah nanti. Eh, tanahnya habis nanti. Orang berapa juta haji, tiga juta, masing-masing bawa tanah. Nanti Iya, nanti bisa kelihatan nanti dalamnya itu. Alhamdulillah oleh Allah dijaga, yang ngatur Allah, yang ngatur Allah. Allah itu tidak akan membiarkan orang menguasai Al-Haramain Asy-Syarifain kecuali orang itu memang orang yang oleh Allah diizinkan untuk menguasainya. Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah suci Mekah dan Madinah. Itu enggak sembarangan orang bisa menguasai. Orang yang bisa menguasai itu berarti memang dia dipilih oleh Allah untuk jaga. Dijaga oleh Allah. Burung ababil saja dulu dikirim ketika ada orang jahat bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, dijaga oleh Allah. Tidak sembarangan orang. Alhamdulillah yang dipilih oleh Allah adalah ahli tauhid yang jaga tauhid. Kalau tidak yang terjadi Allahu Akbar, luar biasa. Kesyirikan di mana-mana. Kemudian beliau juga membuka dirinya untuk dikisos. Beliau buka dirinya, badannya, silakan. Siapa yang dulu pernah saya sakiti, dibalas saya. Siapa yang mungkin dulu pernah saya pukul, sengaja tidak sengaja, silakan saya dibalas. Beliau memberikan dirinya dikisos karena beliau lebih memilih hukuman dunia daripada hukuman akhirat. Kemudian beliau juga berwasiat supaya para sahabat berbuat baik kepada orang-orang Ansor, orang-orang Madinah karena mereka telah berjasa yang datang menyambut kalian, memberi harta dan yang lainnya. Kalian baik kepada orang-orang Ansor. Kemudian beliau menyatakan bahwa beliau oleh Allah disuruh milih. Saya sebenarnya oleh Allah disuruh milih milih perhiasan dunia hidup terus menerus atau milih dipanggil Allah ketemu Allah akhirnya Rasulullah milih dipanggil Allah ketemu Allah jadi Nabi itu kalau mau mati oleh Allah disuruh milih kamu milih hidup terus atau milih mati di sini Rasulullah memilih meninggal saja dan tugasnya sudah selesai. Padahal kalau mau beliau kaya raya mendapat zaharatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia dapat. Tapi beliau milih fakta ma indahu, milih yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat nangis. Beliau nangis, para sahabat nangis. Beliau yakin akan pisah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di Masjid Nabawi itu banyak pintu-pintu. Hampir tiap-tiap sahabat besar punya pintu khusus nama-nama mereka. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan supaya semua pintu itu ditutup kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq tetap dibuka. Ini juga kehormatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian itu semua terjadi pada hari Rabu. Rabu ya, beliau wafat nanti hari Seninnya. Kemudian pada hari Kemisnya, hari Kemis menjelang wafat, beliau tambah parah penyakitnya. Di sekitar beliau banyak sahabat kumpul. Lalu beliau mengatakan, "Halummu aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'da." Tolong bawakan saya alat tulis. Saya akan menuliskan wasiat untuk kalian. Yang kalian tidak akan tersesat setelah adanya wasiat itu. Kemudian sahabat Umar mengatakan qad ghalaba alaihi wajah wa indakumul Qur'an hasbukum kitabullah. Kata sahabat Umar bin Khattab, sudah kasihan Rasulullah ini sakit Rasulullah payah. Enggak usah diambilkan alat tulis, sudah cukup kita kan ada Quran. Cukup bagi kita Al-Qur'an, pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Umar mengatakan begini karena sahabat Umar kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, payah dan sahabat Umar mengatakan saya cukup Quran, cukup Quran, tidak selesai. Akhirnya sahabat di sana beda pendapat. Sebagian mengatakan diambilkan alat tulis, sebagian tidak, pro kontra. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kumu anni, kumu ini. Hei, eh, sudah kalian pergi, kalian pergi dari aku. Dan beliau menyetujui ucapannya sahabat Umar bin Khattab untuk tidak dituliskan wasiat dengan mencukupkan Al-Qur'an. Ini ada yang memanfaatkan untuk mukul sahabat Umar bin Khattab. Ini kadang-kadang Umar ini. Kan Rasulullah mau nulis wasiat. Kenapa oleh Umar kok tidak boleh? Ya sudah, kalau anda bilang gitu, kita juga bisa bilang. Yang mau ditulis oleh Rasulullah apa kira-kira? Kata mereka, ya Rasulullah akan mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Lah kamu kok tahu? Kalau menurut saya Rasulullah akan menulis khalifahnya adalah sahabat Abu Bakar. Bisa jadi kan? Jangan menebak-nebak. Jangan neko-neko dalam beragama. Yang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setuju dengan ucapannya sahabat Umar bin Khattab. Cukup Quran. Apalagi juga beliau mengatakan beliau telah meninggalkan dua pusaka. Taraktu fikum amrain. Lantadillu ma'in tamasaktum bihima. Kita Allah wa sunnati. Aku telah meninggalkan kepadamu dua pusaka. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang dengan kedua pusaka itu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku hadir pusaka dan ini kalau masalahnya prinsip tentu Rasulullah tidak akan mengikuti apa kata sahabat Umar kalau prinsip sudah jangan dituruti Umar bawa sini berarti Rasulullah setuju dengan ucapannya sahabat Umar jadi hati-hati kalau kita ada kelompok-kelompok yang nanti akan menjatuhkan sahabat karena sejarah itu banyak versinya dan tentu kita mengikuti versinya ahli sunnah wal jamaah. Buat apa sih ngilok-ngilok sahabat? Faedahnya apa? Mencaci maki sahabat ya Allah, kita banyak dosa. Kok mau nyaci maki sahabat? Apalagi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ya Allah, luar biasa. Katakanlah mereka berbuat salah. Wah, mereka sudah menghadap Allah, menghadapi keadilan. Seperti itu. Kalau berbuat salah, tapi mereka para sahabat ahli surga yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat Umar ini adalah merupakan mertua Rasulullah SAW yang terkenal keadilannya ketika menjadi khalifah dan bahkan setan pun lari kalau ketemu beliau sangat tegasnya beliau menegakkan kebenaran dan beliau juga mendapat ilham yang sangat banyak banyak ayat Quran yang turun didahului oleh ijtihad sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala Kemudian juga Rasulullah SAW berwasiat hari itu agar supaya Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik dikeluarkan dari Jaziratul Arab. Di Jazirah Arabia tidak boleh kumpul dua agama, hanya Islam saja. Jadi di Jazirah Arabia itu tidak boleh ada dua agama, Islam saja. Dan sekarang sudah tidak karu-karuan. Sekarang sudah campur banyak agama. Yang masih steril ya secara umum adalah Saudi Arabia. Di Saudi tidak ada. Kita cari tempat ibadah agama lain tidak ada. Kalau orang kafir banyak Amerika dan yang tapi kalau tempat ibadah resmi tidak ada. Seluruh negeri yang lain di Jazirah Arabia ada. Di Kuwait, di Bahrain, di mana di Emirat, di Iran, bahkan di Iran banyak orang Yahudi, Yahudi Iran banyak di Yaman juga. Di mana-mana. Di Saudi Arabia tidak ada. Cuma satu masjid saja agama lain tidak ada tempat ibadah. Sehingga beberapa waktu yang lalu eh, Paus Benediktus itu mengusulkan kepada Raja Abdullah agar supaya dibangun di Saudi Arabia itu gereja untuk memfasilitasi orang-orang Nasrani yang ada di sana. Tapi insya Allah nggak akan terjadi. Kalau dibangun gereja terjadi pergolakan yang luar biasa. Di sana itu ayatnya militan-militan, militan sekali. Cuman karena ya penguasanya yang mungkin ya takut sama Amerika atau yang lainnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada semua penguasa kaum muslimin agar mereka benar-benar menegakkan al-wala wal bara. Mereka menegakkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Jangan dibalik. Karena sekarang banyak penguasa yang mengatakan la ilaha illal amrikan Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Amerika. Apa kata Amerika? Kalau dulu berhalanya Lata, Uzza dan Manat, kalau sekarang berhalanya adalah Amerika. Apa kata Amerika? Allahu Akbar. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar tetap dikirimkan utusan-utusan sebagaimana sebelumnya, utusan bagaimana sebelumnya dakwah dan jihad. Jadi memang penguasa itu harus mengirim utusan untuk dakwah dan jihad. Ini wajib, wajib. Umir Tuhan uqatilan nas hatta yashadu alla la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yaf'aluz zakah wa yaitu ya-, ya-, ya-, zakah. Harus mengirim utusan. Sekarang mana tidak ada. Penguasa mana yang sekarang mengirimkan utusan untuk untuk untuk jihad tidak ada. Kalau dakwah alhamdulillah ada ya, tapi jihad Malah jihad ini adalah syariat. Tapi harus ada penguasa. Kalau sendiri-sendiri nanti kacau. Dikoordinir yang rapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menekankan masalah sholat dan menekankan untuk menjaga budak dan tidak mendelimi budak. Ini semua terjadi pada hari kemis Kemudian ternyata penyakit Rasulullah SAW tambah parah. Beliau masih sholat hari kemis itu dengan para sahabat. Sampai akhirnya waktu sholat isya datang beliau dalam keadaan payah. Beliau minta diambilkan air. Beliau menyiram tubuhnya dengan air supaya kuat. Mau berangkat ke masjid, payah, gak kuat. Disiram air lagi. Udah kuat, mau berangkat, Gak kuat lagi. Sampai tiga kali disiramkan air. Akhirnya beliau memerintahkan agar supaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menjadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga isyarat bahwa Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena imam dalam sholat itu juga imam dalam kepemimpinan di negara. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menjadi imam dan beliau sempat menjadi imam itu kurang lebih 17 salat. 17 kali sholat wajib Jadi imam Ini isyarat Beliau adalah khalifah sepeninggal Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian pada hari Sabtu atau hari Ahadnya Rasulullah Muhammad SAW merasakan sudah agak ringan tubuhnya Beliau dipapah oleh dua orang sahabat untuk sholat zuhur Ketika itu sahabat Abu Bakar sedang sholat jadi imam Begitu melihat Rasulullah masuk, langsung Rasulullah didudukkan di sebelah kiri sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menjadikan Rasulullah sebagai imamnya. Dan para sahabat yang lain mengikuti sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar langsung mengikuti Rasulullah, sahabat yang lain tetap mengikuti sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala ajma'in. Kemudian juga sahabat Abu Bakar yang memperdengarkan takbir-takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rabbana walakal hamdu supaya dengar semuanya. Dan pada hari Ahad itu Rasulullah SAW memerdekakan budak-budak yang dimilikinya. Beliau ingin meninggal dunia dalam keadaan nggak punya tanggungan apa-apa. Budak-budak dimerdekakan semuanya. Uang-uang yang masih ada tinggal tujuh dinar disodakahkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Senjata-senjata yang masih dimiliki dihibahkan kepada kaum muslimin semuanya Kemudian juga Rasulullah SAW saat itu masih punya utang kepada orang Yahudi, yaitu beliau menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan beberapa beberapa sok dari gandum. Jadi beliau meninggal dunia dan masih punya utang kepada Yahudi. Baju besi beliau digadaikan untuk mendapatkan beberapa sok gandum sekitar 30 sok gandum. Ini menunjukkan betapa kesederhanaan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan ini juga merupakan dalil bermuamalah dengan non Muslim itu boleh selama masih belum dihukumi sebagai kafir perang. Kemudian pada hari Senin dan ini adalah hari wafat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar saat itu sedang sholat subuh menjadi imam Lalu Rasulullah sempat mengintip dari jendelanya. Para sahabat semuanya senang. Mereka menyangka Rasulullah sudah sehat mau keluar. Ternyata Rasulullah tidak jadi keluar. Mengisyaratkan teruskan sholat kalian semuanya. Beliau masuk rumahnya lagi dan kelampunya ditutup. Kemudian pada hari itu juga Rasulullah selesai memanggil putri kesayangannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala Dipanggil dan dibisiki Lalu Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian dipanggil lagi yang kedua kalinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibisiki. Lalu Sayyidah Fatimah tertawa. Ketika itu beliau ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, "Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Yang pertama kamu nangis, yang kedua kamu tertawa. Sayyidah Fatimah tidak mau menceritakan. Sampai setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru Sayyidah Fatimah menceritakan. Yang pertama-tama ayah membisiki saya bahwa ayah akan pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Dan saya pun nangis. Karena saya akan pisah dengan ayah, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayah membisiki saya kedua kalinya, yaitu ayah memberitahukan kepada saya bahwa saya adalah anggota keluarga yang segera menyusul ayah dan saya adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin Pemimpin para wanita alam semesta Saya pun tertawa Saya senang Dan memang benar Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala Meninggal dunia kurang lebih 6 bulan setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah penyakitnya tambah parah. Orang itu kalau sakaratul maut itu sumpah sekali. Demikian pula dialami oleh Rasulullah SAW. Sang putri Sayyidah Fatimah tidak tega melihat ayahnya seperti itu. Sayyidah Fatimah mengatakan, "Wa karba abata." Aduhai ayah, betapa beratnya betapa beratnya sakitmu wahai ayah. Lalu ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Wahai putriku, ini adalah sakit yang terakhir. Ini adalah susah yang terakhir. Setelah hari ini ayahmu tidak susah lagi. Masya Allah. Jadi orang Islam, orang mukmin itu kalau mati dia senang. Kalau dia sakit, kalau mati berarti sembuh. Kalau dia sumpek, kalau mati sumpeknya hilang. Kalau dia miskin, kalau mati berarti dia miskinnya hilang. Kematian adalah istirahatnya orang mukmin. Al-mautu rahatul mukmin, bahkan tuhfatul mukmin al-maut Kado istimewa dari Allah untuk orang mukmin adalah kematian. Dia keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memanggil dua cucu kekasihnya Al Hasan wal Husain dipanggil dan dicium kedua cucu ini. Kemudian beliau juga memanggil para istri semuanya diberi nasihat dan peringatan semua istri dan penyakit beliau tambah parah. Beliau mengatakan bahwa sakit ini juga merupakan dampak daripada racun yang sempat ditelan ketika perang ketika perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, lama berapa tahun yang lalu, Rasulullah sempat diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi kambing yang telah dibumbui racun. Dan Rasulullah sempat memakan dan menelannya Walaupun kaki kambing itu kemudian bicara bahwa dia ada racunnya. Tapi ada yang sempat tertelan. Dan sakitnya beliau ini juga merupakan dampak racun yang telah masuk berapa tahun yang lalu. Ya, Jadi dampaknya racun itu jangka panjang. Dampak racun. Kemudian beliau karena sabaratul maut cukup berat seperti orang sumpek, beliau ngambil kain ditutupkan di wajahnya. Begitu merasa sesak dibuka lagi ditutup lagi, merasa sesak, dibuka lagi. Sambil beliau mengatakan, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhaddiru ma sana'u." Laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Rasulullah memperingatkan jangan sampai umat Islam melakukan yang seperti itu. Dan beliau juga mengatakan la yabqaina dinan bi ardil Arab. Jangan sampai ada dua agama di negara Arab. Di jazirah Arabia hanya ada satu agama, Islam saja, tidak boleh ada agama lain. Kemudian di antara wasiat beliau yang terakhir yang selalu diulang-ulang, beliau mengucapkan as-salah, as-salah, wama malakat aimanukum. Kamu jaga salat, kamu jaga salat dan budak-budak yang kamu miliki. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Sampai mau mati beliau mau wanti-wanti salat, salat, kamu jaga salat, kamu perhatikan salat. Juga masalah budak. Kalau kita mencermati di sini, yang terakhir beliau tekankan adalah hubungan dengan Allah yang baik, hubungan dengan manusia yang baik menjaga budak jangan dolim. Sholat hubungan dengan Allah, menjaga budak jangan dolim budak, jangan mendolimi orang lain. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia tidak baik. Jadi sholat ini prinsip. Makanya kalau orang tidak sholat itu kafir, benar-benar dia non muslim. Masalah sholat ini kan. Kemudian beliau dipangku oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala berada di antara dada dan leher Ibunda Aisyah radhiyallahu taala di pangkuan Ibunda Aisyah. Ini riwayat yang sahih. Ada riwayat yang lainnya mengatakan beliau meninggal dunia di pangkuan Sayyidina Ali. Tapi itu versi lain. Kalau versi kita ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf, semua dalilnya sahih. Rasulullah SAW meninggal dunia di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala karena memang beliau berada di dalam rumahnya Ibunda Aisyah dan gilirannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala Beliau di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala Lalu masuk Abdurrahman, saudaranya Ibunda Aisyah, sama-sama putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar membawa membawa siwak dari batang pohon haram itu siwak. Lalu Rasulullah melihat siwak itu. Rasulullah suka bersiwak. Rasulullah suka dengan kebersihan, membersihkan giginya. Ibunda Aisyah paham bahwa Rasulullah ingin bersiwak. Ibunda Aisyah mengatakan saya ambilkan ya. Kata Rasulullah ya, mengangguk ya ambilkan. Lalu diambil siwak itu. Sebelum diberikan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Ibunda Aisyah dipakai dulu. Dilembutkan siwak itu. Lalu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam dan beliau menjelang wafat pakai siwak dulu, dibersihkan mulutnya. Akan ketemu malaikat, akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bersiwak paling bagus. Ini menunjukkan betapa cinta Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah dan betapa cinta Ibunda Aisyah kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir beliau rasakan itu adalah air ludah Ibunda Aisyah, bekas siwaknya Ibunda Aisyah. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu beliau memasukkan tangannya ke air, mengusapkan di wajahnya. Dan haus sampai beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, sakaratul maut. Kemudian beliau eh, jarinya menunjuk ke atas dan matanya melihat ke atap sambil mulut beliau mengucapkan kata-kata yang didengar oleh Bunda Aisyah. Kata-kata itu berbunyi ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, ampunilah hamba, sayangilah hamba dan gabungkan hamba dengan kelompok yang mulia yang tinggi yaitu dengan rombongan para malaikat di sana. Kemudian beliau mengucapkan kalimat terakhir itu tiga kali dan roh beliau lepas dari badannya dan beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada waktu pagi hari ketika waktu duha mulai memanas. Usia beliau genap 63 tahun. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berita ini sampai kepada para sahabat dalam sekejap dan para sahabat merasakan dunia telah menjadi gelap atas mereka dengan wafatnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan hari yang terbaik yang penuh dengan cahaya adalah ketika masuknya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan ketika beliau wafat seakan-akan itu adalah hari yang terburuk dan seakan-akan cahaya menjadi padam. Para sahabat nangis Nangis tidak apa-apa Air mata berlinang, hati bersedih Yang penting kita tetap mengucapkan kata-kata Yang membuat Allah SWT rindu Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Tidak percaya Rasulullah Sallallahu SAW wafat Dan beliau marah besar Kalau ada yang mengatakan Rasulullah wafat Beliau mengatakan Inna Rasulullah wasallam lam yamut wala yamut hatta yuhnillahul munafiqin. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mati dan tidak akan mati sehingga Allah benar-benar menghabiskan orang-orang munafik. Dan beliau mengancam kalau ada yang mengatakan Rasulullah mati, saya tebas lehernya dengan pedang. Jadi beliau belum siap mendengar kematian Rasulullah Muhammad SAW. Sudah semuanya takut. Semuanya tidak berani berkomentar. Lalu datanglah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala datang. <clears throat> Kemudian beliau turun dari kendaraannya, diikat kendaraannya di samping masjid Rasulullah SAW. Kemudian beliau masuk masjid, tidak bicara dengan seorang pun. Lalu beliau masuk ke rumahnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala Beliau melihat Rasulullah SAW di sana telah wafat dan telah ditutup dengan kain tubuhnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala membuka wajah Rasulullah SAW dan dicium dicium kening Rasulullah SAW. Lalu sahabat Abu Bakar menangis dan beliau mengatakan bi abi anta wa ummi la yajma'u Allahu 'alaika mautatain ammal mautatul lati kutibat 'alaik faqad mutta demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah Allah tidak akan mengumpulkan padamu dua kematian Kematian yang telah dituliskan untukmu telah terjadi Jadi Rasulullah SAW benar-benar wafat dan beliau telah meyakini hal itu Walaupun para nabi tetap hidup di alam arwah Bahkan para nabi itu sholat di kuburan mereka Kemudian sahabat Bakar mengatakan bahwa Rasulullah SAW tiba hayyan wa mayyitan Engkau tetap indah, tetap wangi ketika hidup ataupun ketika mati. Jasad beliau tetap mengeluarkan bau wangi. Kemudian setelah itu beliau keluar dari rumahnya. Beliau mengatakan kepada sahabat Umar, "Ya Umar, ijlis." Hai Umar, kau duduk. Ternyata sahabat Umar tidak mau. Beliau tetap bersikeras Rasulullah tidak mau. Lalu sahabat Abu Bakar membiarkan sahabat Umar, beliau langsung naik mimbar dan beliau berkhutbah. Di antara isi khutbahnya, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa di antara kamu yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Siapa di antara kamu yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Lalu beliau membacakan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat nomor 144 wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a wa sayadillahu syakirin dan dia adalah Muhammad melainkan seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya apakah kalau dia mati atau terbunuh kau akan murtad barang siapa yang murtad maka tidak membahayakan Allah sedikit pun dan Allah akan memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang bersyukur. Sahabat Umar bin Khattab baru percaya kalau Rasulullah SAW meninggal dunia. Oh, ternyata Rasulullah benar-benar sudah meninggal dunia. Ayat ini padahal turunnya sudah lama, tapi para sahabat seakan-akan baru mendengar ayat ini saat itu ketika dibacakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Fa wallahi laka anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakr fatalaqaha minhu an-nas fama asma' Demi Allah, seakan-akan semua manusia tidak ada yang tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini. Sehingga sahabat Abu Bakar membacakan ayat ini baru orang-orang tahu ternyata ada ayat seperti ini sehingga mereka selalu membacakan ayat itu. Inilah di antara mukjizat Quran. Ada kalanya kita sudah sering baca Quran, tapi ada kalanya ada ayat yang seakan-akan kita baru membacanya seumur-umur kita. Setelah yakin Rasulullah SAW meninggal dunia, sahabat Umar langsung lemas. Beliau lemas lunglai dan beliau terjatuh ke tanah. Sudah kekasihnya telah meninggal dunia Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat tidak ingin menguburkan Rasulullah SAW sehingga terpilih dulu pengganti Rasulullah SAW Dan mereka mengadakan pertemuan di Safifah Bani Sa'idah sampai akhirnya diputuskan yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau diangkat jadi khalifah dan semuanya setuju membaiat beliau. Kemudian pada hari Selasa Rasulullah SAW dimandikan Tapi beliau dimandikan tanpa dilepas pakaiannya Dimandikan dibalik pakaiannya Yang memandikan adalah pamanda beliau Al-Abbas Dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib Serta kedua anak Al-Abbas yang bernama Al-Fadl dan Qutam Kemudian juga Syafron pembantu beliau Usama bin Zaid kekasih beliau dan Aus bin Khawlan mereka yang memandikan Rasulullah SAW. Al-Abbas dan kedua putranya Al-Fadl dan Putam yang bertugas membalak-balik badan Rasulullah SAW. Usama dan Syakran yang menuangkan air ke tubuh Rasulullah SAW. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang langsung membasuh Rasulullah SAW memandikan beliau dan Aus yang memangku menyandarkan Rasulullah di dadanya. Jadi dipangku dimandikan. Dimandikan beliau dengan tiga kali siraman Yaitu ganjil Dengan air yang dicampur dengan daun bidara Supaya wangi Airnya diambil dari sebuah sumur Milik seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Khaitamah Sebuah sumur yang ada di Kubah Sumurnya bernama Sumur Al-Ghors Kenapa diambil dari situ airnya? Karena Rasulullah SAW biasanya kalau minum dari sumur itu lalu dijadikan sebagai air untuk memandikan Rasulullah SAW. Beliau dikafani dengan tiga lapis kain putih, tanpa imamah, tanpa sorban, tanpa baju. Jadi cuma kain saja tiga lapis. Kemudian yang menggali kuburan beliau adalah sahabat Abu Talha. Digali di tempat wafatnya itu langsung digali. Di sanalah kuburannya beliau. Kemudian kuburannya ada liang lahatnya Sebelum dikubur jenazah Rasulullah tempat tidurnya ditaruh di atas kuburan itu. Lalu para sahabat menyolati tanpa ada imamnya. Jadi disolati di rumah itu juga, bukan di masjid tanpa ada imam. Masing-masing sholat rombongan-rombongan, sepuluh orang, sepuluh orang, sepuluh orang. Sholat sendiri-sendiri tanpa ada yang mengimami. Yang pertama menyolati beliau adalah keluarga dekat beliau, kemudian muhajirin, kemudian ansor, kemudian anak-anak, kemudian wanita atau para wanita dulu, kemudian anak-anak. Dan semua itu selesai pada hari Selasa serta kebanyakan pada malam Rebo dan beliau dikubur pada malam Rebo itu. Matinya hari Senin pagi hari, agak siang dan beliau dikuburkan pada malam Rebo. Malam Rebo. Kenapa kok lama? Karena para sahabat itu tidak mau menguburkan Rasulullah sebelum ada penggantinya. Dan juga jasad beliau tidak berubah, tidak menimbulkan bau busuk. Jasad beliau tetap wangi sampai kapanpun. Kemudian yang masuk ke dalam kuburan Rasulullah SAW adalah sahabat Al Abbas dan sahabat Ali bin Abi Thalib serta sahabat Al Fadl, putra daripada sahabat Al Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah musibah yang paling besar. Para sahabat tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Beliau bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibah, falyadhkur musibatahu bi, fa innaha a'zamul masa'ib." Apabila seorang dari kamu ditimpa musibah, maka hendaklah dia mengingat musibah wafatku, karena itu adalah musibah yang paling besar. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kita kena musibah apa saja, kita ingat musibah wafatnya Nabi. Maka musibah yang menimpa kita seakan-akan kecil dibanding musibah wafatnya Rasulullah SAW. Karena beliau begitu beliau wafat, yang terjadi adalah kekacauan sepanjang masa. Inilah detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak pelajaran sudah kita ambil karena waktunya singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah nanti uh, untuk berikutnya nanti kita akan bahas tentang rumah tangga Rasulullah SAW, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan juga tentang sifat-sifat beliau. Setelah itu kita mulai dari awal lagi sirah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kajian sirah ini menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti ajaran beliau lahir batin dan semoga kita semua diwafatkan di atas agama Rasulullah SAW kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat minum dari al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit Mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.